Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di ahkami siyami Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-40. Dan di sesi yang ke-40 ini kita akan membahas permasalahan masih berhubungan dengan hukum dari puasa Ramadan. Masuknya puasa Ramadan. akan dipersilahkan kepada Iswah untuk mentasnya matan. Tafadhol. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabih al-akhbar as-sahihah fi ahkam siyar Ramadan. Nazilna Sifat. bab ahkam fi Ramadan dan sekarang kita masuk kepada pasal yang keempat. Al-faslu rabi' Pasal yang keempat, la buddha min adlain fi ru'yati hilal syawal. Dalam permasalahan pasal yang keempat, haruslah dalam permasalahan penerimaan hilal bulan Syawal itu lebih dari dua orang dan tidak diterima dari satu orang yang adil. Maka kasusnya dalam permasalahan yang akan kita bahas sekarang ini di bab yang keempat tentang permasalahan yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Pendalilannya di sini masuk kepada hadis yang akan kita baca hadis dari matan dan ijma. Ada pun pendalilan hadis akan kita baca, ada pun pendalilan ijma, maka telah dinukilkan ijma oleh Ibnu Abdul Bar di kitabnya Tamhid dan Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Mughni dan Imam At-Tirmidzi di dalam jamaknya walam yahtalif ahlul ilm fil iftar annahu la yuqbalu fihi illa syahadatu rajulain maka tidak ada silap di kalangan para ulama tentang permasalahan iftar harus dari dua orang ataupun lebih. Maknanya hilal dari Syawal tidak bisa seseorang mengatakan besok kita melaksanakan sholat id. Kenapa? Aku melihat hilal Syawal. Tidak diterima. Harus dari dua orang ataupun lebih. Maka dalilnya disebutkan oleh penulis dari tiga hadis. Dua hadis yang sudah terdahulu dan satu hadis baru. An rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ikhtalafan nasu fi akhir yaumin min Ramadan. Faqadima a'rabiyan fasahida inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la ahalla al-hilala amsi asiyatan فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا maka hadis yang pertama dari rajul min ashabi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ini pendalilan dari sunnah yang pertama. Hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dari jalan Abu Awanah an Mansur an Ribi'i Ibn Hiras an rajulin min ashabi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada indah Abi Daud. Wa Abu Awanah man Wabah alias Turi. Mansur Ibnu Mu'tamir wa Dukira fi Musnad Imam Ahmad min tariq Sufyan an Mansur. Man Sufyan At-Tauri. An Mansur bihi. Wa rawa kadalik diriwayatkan oleh Ad-Darukutni jalan yang ketiga dari Ubaidah ibn Humaid an Mansur bihi. Hendaknya Haman. Man madarul hadis. Mansur an an Ribai ibn Hiraj an an hadal an rajulin min ashab Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Idan madarul hadis an Mansur. Wa qabla Mansur di Sunan Abi Daud man Abu Awana. وكذلك في مسند أحمد من سفيان الثوري وفي سنن أبي Rukutni Ubaidah ibn Humaid semuanya kepada Mansur maka yang dihitung di dalam tahrid Mansur an Ribi'i an rajulin min ashabin Nabi maka Ribi'i sikah Mansur ma'ruf imam maka hadis ini hadis yang sahih tidak dan di sini ada tambih di sana ada jalan yang lain dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Subah dan juga jari dari Mansur, dari Rib'i, dari Nabi tanpa menyebutkan anrojulin dari Nabi berarti mursal karena Rib'i ibni Hiras dia tadi tidak mendengar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam Adapun tambih yang kedua, kalau tadi ada jalan yang mursal, maka tambih yang kedua ucapan di dalam matan an dan soal indah Hudaybah. Mahal hadir hadis. Lima dari anna al-an an min ashabi nabi. Fi majhul jahalah minas sahabat. Baik atau sahih? Sahih limada? كيف جهالة الصحابة لا تدور هكذا جهالة الصحابة لا تدور أحسن Maknanya, jika disebutkan dari tingkatan sahabat dengan rojul-rojul seperti ini mubham an rojulin min ashabin nabi dan seorang sahabat nabi yang tidak diketahui namanya ataupun anil anman anil ansor ataupun anman tajirin atau anman anil badri ataupun yang sering kita lewati anil a'rabi dari orang-orang badi yang bertemu kepada Nabi menyatakan pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi maka permasalahan-permasalahan seperti ini halatu ashabah seperti di sini bin ashabi Nabi maka hada sahabi al-mubham hada hukmuhu la tadur fil isnad. Kenapa? Karena para sahabat sudah ditausik oleh Allah dan Rasulnya. Adapun oleh Allah seperti ucapan Allah di dalam surat At-Taubah dan Ali Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Utasarahu Abu Hurairah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Antum khairun nas linnas. Di Sahih Al-Bukhari an Abi Hurairah. Dan perkara yang kedua di dalam surat Taubah as al al-awwalun minal muhajirin wal ansor wal ladina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Maka dipuji oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu an. Dan juga di dalam hadis yang mutawatir khairun nas qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Maka sebaik-baiknya manusia korni yang hidup di zamanku. Kemudian faidah juga yang berhubungan dengan mubham di sini. Siapa sahabat yang disebutkan anrojulin di sini tidak disebutkan namanya. Jika tidak diketahui maka hukumnya tetap sahih. Jika diketahui maka alhamdulillah diketahui namanya. Karena tidak ada dari meskipun diketahui namanya kemudian hukumnya menjadi dhaif karena makruh, karena kadab karena dhaif tidak ada di kalangan para sahabat semuanya sikoh maka faidah di dalam hadis ini an rajulin min ashabin nabi ternyata telah disebutkan di riwayat yang lain siapa namanya Abu Mas'ud Uqbah Ibnu Amr Al-Ansari Mana pendalilannya? Pendalilannya di riwayat Imam Ad-Darukutni. Kami telah lewati tadi Ad-Darukutni siapa? Kauinya? Hah? Ubaid Muhammad dan juga Sufyan ibnu Uyainah. Berarti belum saya sebutkan. Juga dari jalan Sufyan ibnu Uyainah, An Mansur, An Ribi ibni Hiras, An Abi Mas'ud, Uqbah ibni Amir al ansari Kala asbahna sabihata salatin faja'a a'rabiyan rajulan yashhadan inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahuma ahallahu bil amsi Faamaran nas fa'aftaru maka kisahnya sama bahwa di hari yang ke-30 datang dua Arabi kepada Nabi semalam aku kami dua orang melihat hilal Hilal apa? Hilal Syawal. Maka berbukalah, jangan berpuasa pada hari itu. Maka di sini syahidnya di dalam hadis yang terdahulu disebutkan faqadima a'rabiyan fasyahida. Maka datang dua Arabi dan mempersaksikan dua-duanya kepada Nabi. Dan dilakop juga syahida-syahida adlin nasakna. Dan juga dengan lafaz fa in syahida syahidan fa Di hadis Amir Makkah dan juga di hadis Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Khattab yang akan kita baca. Maka hadis ini sahih sanatnya dan diketahui rajul min ashabi nabi man man ya iman Man huwa rajul min ashabin nabi. Diketahui di riwayat ada di Siapa? Abu, Man, Abu Mas'ud Al-Ansari. Siapa namanya? Uqbah Ibnu Amir. Maka di sini dari satu jalan sahih. Dan ditambah dua jalan di hadis yang terdahulu. Hadis yang mana kita menyebutkan khilaf di kalangan para ulama tentang Ramadan, kata mereka harus dua ataupun lebih. Beristidal dengan hadis Amir Makkah dan Abdurrahman ibn Zaid ibn Al-Khattab. Maka untuk dua hadis ini telah kita tahrib. Namun kita baca tidak apa-apa. Di mana hadis yang kedua, Ana Amir Makkah Khattabana. Karena sadan nas Fakala man ra'al hilala liyawma man ra'al hilala liyawmin kada wa kada. Suma kala ahida ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an suka Fa in lam narahu wa syahida syahida adlin nasakna. Bisa hadithihima. Qala fasa'altu al-Husain ibn al-Harith man amir Makkah qala la adri. Suma lakini ba'du. Faqala huwa Al-Harith ibn Hatib. Ahu Muhammad ibnu Hatib. Dan hada huwa Amir Makkah, dua sahabi Al-Harith ibnu Hatib ismu. Maka Sahihnya di sini, Anan suka fa'in lam nara wa syahida syahida adlin nasakna bisahadatihima. Bahwa tidaklah kami berbuka dari puasa kami kecuali dengan dua khobar dari dua adil. Dan juga dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Khattab. Bahwa dia dalam keadaan berkhutbah di depan manusia di hari yang ragu padanya. Apakah masuk Ramadan 30 hari ataupun sudah masuk hilal syawal. Maka kemudian disebutkan Sumu liru'yatihi wa asiru liru'yatihi wan sukulah fa in juma alaikum fa'milu salatina fa in syahida syahidan fasumu wa aftiru. Maka jika kalian melihat dua orang mempersaksikan masuknya bulan Ramadan ataupun bulan Syawal, maka ambil khabar dari keduanya. Adapun permasalahan khabar Ramadan maka marjuh yang rojeh cukup satu karena pendalilannya mantu. Namun dilatar Wa asfiru ini yang diambil. Maka untuk permasalahan berbuka ataupun masuk kepada syawal, ini yang diambil dari khobar tersebut. Maka hadis ini keduanya adalah hadis yang mustajun Ditambah dengan hadis rajulin min ashabin nabi. Maka sahihnya dari tiga lafaz di hadis yang pertama, faqadima Arabian fasahida, jelas. Dan di hadis Amir Makkah, wa syahida syahidan adlin nasakna. Dan di hadis yang ketiga, fa'in syahida syahidan wa aftiru. Maka dengan ini selesailah dari pelajaran kita di fasal yang keempat. Apa di fasal yang keempat kesimpulannya yang kita pelajari? bahwa hilal Syawal tidak bisa diterima kecuali dengan dari dua orang saudara. Ini dalam permasalahan fikih dan juga dalam permasalahan ahkam. Namun prakteknya kita, terutama kita berbicara di negeri kita di Indonesia. Apa prakteknya? Apakah kita melihat kepada dua orang badu seperti di hadis? Tidak. Kita mempunyai pemerintah yang mana mereka mengurus urusan seperti ini. Sehingga tidak butuh kita mengutus Hudaifah dan Abdurrahman lihat hilal dan sebagainya tidak butuh. Cukup mereka yang diutus oleh pemerintah dari pihak MUI bahkan diutus lebih dari dua orang. Titik-titiknya saja yang kami dengar sekitar puluhan. Dan bukan di Sumatera saja, di Jawa, di Kalimantan, dan di berbagai pulau-pulau di Indonesia diutus dari MUI-MUI cabang. Kemudian dirapatkan dari hasil dilihat hilal di beberapa titik, tidak dilihat hilal di beberapa titik, karena negara Indonesia negara katulistiwa, bahasa Indonesia-nya bahasa Arabnya, Fat al-Istawa, bahasa Inggrisnya apa? Equator. Maka kebanyakannya mendung, karena curah hujan tinggi. Sehingga dihitung terlihat di beberapa titik, tidak terlihat di beberapa titik. Nanti disimpulkan oleh pemerintah kita, misalnya diumumkan Ba'dal Isya, Alhamdulillah telah terlihat hilal di titik demikian-demikian yang jelas. Disimpulkan besok kita masuk kepada satu syawal, hari id, kemudian berkata juga pemerintah, selamat hari raya tahun demikian 1442 misalnya. Sudah. Tanpa melihat kepada dua orang di dalam hadis seperti ini dan sebagainya. Maka itulah praktiknya. Dan nanti akan kita bahas di pelajaran yang akan datang. Justru poin yang benar itu kita mengikuti dari pemerintah kaum muslimin. Sehingga jika terjadi hilaf misalnya di Saudi ya, di hari yang berikutnya ataupun di hari ini, hari ini Kemudian pemerintah kita mengatakan besok. Yang menjadi poin kita dengan pemerintah kita. Bukan kita hidup di Indonesia, memperingati hari Id, dan masuknya bulan Ramadan di negeri Saudi. Ini bukan dari sunnah. Nanti akan kita bahas di dalam pelajaran yang akan kita pelajari. Di mana lafadznya disebutkan sumu yauma ya-, yasumunan nas wa aftiru yauma yuftirunan nas. Maka puasalah bersama orang-orang di sekitar kamu berpuasa. Dan berbukalah dengan maknanya merayakan hari Idul Fitr dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, dengan pemerintah kamu. Maka ini masuk kepada kebaikan yang banyak. Di mana kita hidup di Indonesia, melaksanakan hari Id bersama orang-orang Indonesia, pertama, keluar dari fitnah. Dan ini dulu kami merasakan bertaklid kepada ustadz-ustadz yang menggebu-gebu di mana di Indonesia diumumkan besok baru Id namun mereka menggebu-gebu wah ikut Saudiya. kita dulu mikir apa hubungannya dengan Saudiya? ya udah ya udahlah eh, komando dah komando dah ya sudah akhirnya dipaksa kita untuk melaksanakan Id padahal kita di pondok pada saat itu hanya sekitar sebelum saya ke Yaman hanya sekitar mungkin 30. Diundang akhirnya yang di luar untuk ikut. Mungkin sekitar dikumpulkan 40. Akhirnya 40 kita merayakan Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal di desa sekitar kita di pondok dulu di dalam desa di pondok Tengaran eh, di Iya Usunah dengan Ja'far Umar Talib. Maka akhirnya kita terpaksa melaksanakan mengikuti fatwanya dia katanya mengikuti Saudi lebih terpercaya. Padahal yang dilakukan pada saat itu dan sampai detik ini tidak bagus seperti itu. Yang bagus mengikuti surah, mengikuti pemerintah yang ada. Seperti di hadis tadi. Akhirnya menyelisihi manusia. Manusia dalam keadaan lapar karena di, harus memenuhi 30 hari kan. Kalau mereka mengikuti sudah dilihat hilal. Kata mereka orang-orang Saudi lebih dipercaya daripada orang Indonesia. Akhirnya kita berbuka senang dan melihat orang-orang lewat karena kita pas di tengah desa. Orang-orang pagi-pagi semua pada sekolah, pada kerja, dalam keadaan puasa di hari akhir 30 Syakban, eh, uh, 30 Ramadan. Dalam keadaan lapar dan kita Allah Akbar, Allah habis itu makan bareng di di lapangan tersebut di sebelah masjid. Orang pada melihat, orang pada puasa kita buka. Sekarang as'aluk bilaha dikitnah oleh. Kita di sini masalah ini nggak boleh ego. Ah, kita ngikutin Saudiah. Ya. Man ra'a hilal fa'afiru. Tidak, di sini ada juga Rus di dalam Islam. Sumu yauma yasumun annas. nas Puasalah bersama manusia di sekitar kalian. Wa afiru yauma yufirun annas. nas Akhirnya saya pun pulang ke rumah ibu dengan bangga dan bahagia di rumah pada puasa. Pas sampai sekitar asar, Bu, mana minum? Eh, kamu ini Udah ngaji di pondok, bukannya pinter. Gitu ibu bilang. Loh kenapa? Puasa hari ini, besok id. Oh kita madhab apa kamu? Eh, eh, kita juga mikir Saudi ya. Saudi jadikan madhab. Bagaimana? Orang awam pun mengingkari. Kita semua puasa di Indonesia kamu berbuka. Madhab apa kamu? Madhab Saudi ya, kita bilang. Akhirnya bingung, mikir sampai ke Yaman. Alhamdulillah ternyata perbuatan seperti itu salah. Karena menyelesai ucapan Nabi. Dan membuat fitnah. Yang ketiga Allah berfirman, Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka itu perbuatan yang baik. Sehingga dalam permasalahan puasa, dalam permasalahan berbuka puasa maknanya hari Id dan permasalahan menyembelih sembelihan kadang terjadi hilaf, maka ikuti. Dan di dalam hadis disebutkan wa tabhauna yawma yudahkunan yudahhunan nas lauma yadhauna nas. Maka sembelihlah sembelihan kalian seperti manusia menyembelih di tempat kalian. Oh, hari ini berbeda dengan hari Saudi. Hari Saudi kapan? Kemarin. Indonesia hari ini. Jadi mengikuti idnya kapan? Idnya kemarin dengan Saudi. Padahal dia di negeri Indonesia. Ini tidak pantas. Dan ini yang dirajahkan oleh Syekh Kami Mukbil dan Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Maka kita kalau taklid kepada Al-Albani ya mengikuti ini. Orang-orang yang taklid sama Al-Albani misalnya. Al-Muhim inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta